Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para dai daiyah di mana saja Anda berada, senang sekali pagi ini dakwah hadir menjumpai Anda, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon tentu saja bilisan. Anda nanti bisa bergabung bersama kami dengan mendial di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya jika sudah tersambung adalah baliru ani walau ayah. Tentu Anda sudah hafal semua dan tema kita pagi ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Saya ditemani oleh adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kak Keri Silakan sapa dulu ya. Kak Dayahnya. Baik, selamat pagi para Dayah dan juga daya. Seperti biasanya kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Jadi tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dua orang dewan hakim kita. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi dan juga Bapak Dr. Andes Haji Abdul Satar Gani MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat selalu ya Ya dan kita informasikan sekali lagi bahwa tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat, Dan untuk pembekalan siapa yang akan menyampaikan Bu? Langsung kita akan ya. perkenalkan yaitu Bapak Ustadz Abdul Satar Gani kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa wala amma ba'd. Para pencinta dakwah yang kami hormati, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat yang semoga dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembekalan dakwah kali ini kami hanya mengingatkan kembali bahwa dalam ilmu dakwah ada tiga unsur dakwah yang tidak bisa kita hilangkan artinya selalu terkait dalam pelaksanaan dakwah. Yang pertama adalah yang disebut dengan subjek dakwah. Subjek dakwah bisa disebut dengan dai atau orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Dan yang kedua adalah objek dakwah atau yang disebut dengan mad'u. Artinya orang yang akan menerima pesan-pesan dakwah. Dan yang ketiga adalah materi dakwah itu sendiri. Tiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagi dai atau subjek dakwah, dia harus mengetahui dan bisa mengevaluasi diri terlebih dahulu dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Dalam pelaksanaan dakwah di tele dakwah televisi Republik Indonesia kita tercinta ini bahwa tema sudah diberikan diinformasikan sebelum pelaksanaan tele dakwah sekarang ini. Oleh karena itu, bagi dai sebagai subjek dakwah dia bisa mengevaluasi diri. Contohnya pada hari ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Artinya dia merasa mampu ah, atau tidak menyampaikan materi dakwah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah objek dakwah. Sasaran dakwah. Kita bangsa Indonesia memiliki kehidupan yang heterogen. Berbagai disiplin ilmu berbagai disiplin kehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain ada di dalam kehidupan masyarakat heterogen itu. Oleh karena itu, bagaimana seorang da'i mengemas dalam penyampaian dakwahnya itu bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Artinya, bagaimana berdakwah di, di kalangan masyarakat heterogen itu, itu, maaf, bisa mudah dicerna, dipahami, dan diamalkan. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Satar yang sudah memberikan pembekalan kepada kita ya Put ya. Iya betul sekali. Dan sepertinya Kak Keri waktu subuh mm -hmm. untuk Jakarta dan sekitarnya sudah tiba. Mm -hmm. Jadi kita akan segera menjalankan sholat subuh pasti iya, ya. Insya Allah ya dan kita juga mengucapkan kepada para da'i-da'iyah di wilayah Indonesia barat tentu saja ya atau Jakarta dan sekitarnya sorry uh, selamat menunaikan ibadah salat subuh Silakan. Iya, terima kasih Anda masih bersama dengan Tele Dakwah bagi para dai daiyah yang akan bergabung untuk mengikuti lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon ini. Anda bisa mendayal di layar telepon 5743476 atau 0215743478. Passwordnya adalah Baligu ani walau ayah dan jangan khawatir bacaan Anda akan dinilai oleh dua orang dewan hakim yang tentu saja dari situ menjadi sebuah proses Anda akan dinilai sedemikian rupa sehingga akan keluarlah siapa yang menjadi penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Iya, subhanallah. Dan kita masih menantikan partisipasi dari seluruh dai dan juga daya yang ada di rumah. Dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Masih di line telepon 5743476 dan 0215743478 dengan passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Silahkan kita masih menantikan selalu ya. Iya. Iya. Dari seluruh usia bisa ya. ikut berpartisipasi tentunya Kak Ferry. Ya, jangan lupa. Oh iya, <laughs> betul sekali. Mm -mm, ya. Hanya iya. saja kaidah yang harus diperhatikan nih Put, jangan lupa hmm. karena durasinya hanya 3, 3 menit. menit yang tersedia untuk Anda. Oleh karena itu manfaatkan semaksimal mungkin, kemudian usahakan antara tema dengan konten tetap keterkaitan dan jangan lupa juga rujukan-rujukannya terutama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis karena ini akan memperkuat ya penyampaian Anda supaya apa yang Anda sampaikan dari hati insya Allah akan sampai juga ke hati. Amin. Kita akan coba sapa dulu barangkali ada yang masuk, Bu. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, passwordnya? Alhamdulillah, sepertinya tidak asing lagi. Dengan Bapak ya, Sofian betul? Pak Sofian Tarakan Iya, Alhamdulillah. Pak Sofian apa kabar? Baik ya. Baik Pak Sofian, tema kita kali ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Waktunya adalah tiga menit. Ya, Silahkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآخرة خير وأبقى وقال أيضا وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم Hadirin para pemirsa TVRI Rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'laq Al-A'la ayat 17 yaitu bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah Ad-Duha ayat 4 Allah juga menyatakan bahwa akhir itu lebih baik daripada pemula yakni dunia. Oleh karena itu hadirin Rahimakumullah pemirsa TVRI yang berbahagia. Marilah kita mengutamakan kehidupan akhirat yang lebih nyata dan lebih pasti akan kita dapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-dunya madratul akhir akhirah dunia lebih dunia adalah bekal sawah ladang untuk akhirat. Oleh kerana itu hadirin, marilah kita mempersiapkan bekal banyak-banyak menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Janganlah kita terlena dengan tipu daya dunia yang panah dan oleh bisikan setan laknatullah alaih. Marilah kita berbuat amal dan berbuat amal selesai banyak-banyak di dunia ini untuk kebahagiaan kita di akhirat itulah kebahagiaan yang hakiki yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan boleh dapat mendapat men, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala di hmm. akhirat kelak. Ya demikian kurang lebih. tapi saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofyan dari Kalimantan Timur, pemulaan yang bagus dan silahkan kami masih nantikan ada yang di belakangnya silahkan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Beliwani walau ayah. Iya, familiar nih Pak Arif kan? Iya, <laughs> silahkan Pak, waktu Anda 3 menit. Temanya adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Fadhol. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. untuk menyampaikan sebuah tema mengutamakan akhirat. Hal ini sangat penting, terutama bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh bangsa manusia yang sedang tarut marut untuk merenungkan kembali apa yang dimaksud mengutamakan akhirat. Barangkali dengan teori sepasang kita bisa uh, ketahui bahwa mengutamakan akhirat bisa diartikan bagi orang yang banyak harta itu zakat adalah diutamakan. Jadi bukan mencari harta yang diutamakan, tetapi setelah mencari harta tujuannya adalah untuk zakat. Ini yang pertama, yang kedua, mengutamakan akhirat itu bisa salah. Kalau yang dimaksud akhirat itu adalah ibadah ritual. Karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Antara satu dengan yang lain beda memang tapi tidak bisa dipisahkan. Laksana meja dengan kolongnya. Jadi bagaimana kita bisa mengutamakan kolong dengan melupakan mejanya? Sementara itu neraka dan surga juga sepasang. Tidak bisa dipisahkan tapi juga tidak bisa disamakan. Oleh karena itu untuk lebih jelasnya, mari kita baca bahwa antara dunia dan akhirat itu berpasangan. Terutama kita baca surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya berpasang-pasangan baik yang tumbuh dari bumi yang ada dalam diri mereka sendiri maupun yang mereka tidak ketahui. Dan Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa atau maaf, ya An-Nisa ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabad dunya wal akhirah. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia saja rugi karena Allah menyediakan pahala dunia dan akhirat. Inilah pentingnya uh, untuk pemirsa TVRI kita renungan kembali dunia dan akhirat itu berpasangan. Demikian bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif dari Jakarta. Alhamdulillah sudah dua orang dari ya. yang ikut berpartisipasi waktunya kaki kiri. Ya, isinya juga bagus-bagus. Mm -hmm, tapi tergantung tergantung <laughs> yang akan menilainya. Ya. Dan kita masih menantikan partisipasi dari seluruh dai dan juga daya. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya? Bali Guani walau Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Uh, Haidir dari Hendrekang, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, baik. Pak Haidir, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu? Oh iya. Ya. Baik Bapak, tema kita pada kali ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat, waktunya adalah 3 menit, silahkan. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala karim. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Man kana yuridu al-asal akhirati nazid lahu fi hasihi wa man kana yuridu hatta dunya nutihi minha wa mahu fil akhirati min nasib yang artinya barang siapa menginginkan keuntungan akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia maka kami berikan kepadanya keuntungan dunia dan tiada bagian baginya di akhirat sebuah hadis menyatakan seorang muslim yang menumpukan keinginannya pada akhirat dan tidak mempedulikan nikmat dunia maka Allah akan memasukkan perasaan kaya ke dalam hatinya dunia menjadi hina baginya dan dunia akan datang sendiri kepadanya barang siapa menginginkan dunia maka ia akan diliputi kesusahan dan bencana tetapi ia tidak akan menerima lebih dari apa yang seharusnya terima jadi Rasulullah SAW alaihi wasallam mengingatkan kita bagaimana pentingnya daripada kehidupan daripada akhirat. Bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Dunia ini yang sangat sementara yang menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya. Kalau kita berhasil menggunakan kesempatan yang sangat sedikit ini, ya, mengumpulkan amal-amal kebajikan, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Maka diingatkan bagaimana kita ini jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Hadirin jamaah, marilah kita eh, sama-sama menggunakan waktu kita ini untuk mempersiapkan bekal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Watazawadu fa inna khaira zadi taqwa dan berbekallah kamu dan sebaik bekal adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalika mataul hayati dunia wallahu inda usnul ma'ab Kesenangan di dunia ini adalah sementara dan di sisi Allah adalah sebuah tempat kembali yaitu surga. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membandingkan daripada kehidupan dunia ini bahwa kehidupan ini senda gurau sementara. Ya. Jadi demikianlah apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada kesan ya kita kita aman. <laughs> Iya, terima kasih Pak Haidir dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita masih menantikan yang lainnya dari Indonesia bagian timur ya. Iya, <clears throat> betul. Kalau seandainya bisa masuk <laughs> pastinya. Silahkan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Awal saya belum tahu passwordnya Mbak. Oh, baik. Mbak. Pertama kali guys. Ya, pertama kali. The time. Iya. Ya. Atau apa? mohon maaf volume TV-nya bisa dikecilkan dulu? Iya, iya. Ini passwordnya apa Ustaz ya. Sobri? Passwordnya balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Iya, volume ya. TV-nya kecilkan dulu Pak. Iya, Allah, ya. Insyaallah, ya. <laughs> Baik, dari Bapak siapa di mana nih? Iya, ini Master Sanusi Kaplale di pemulang ini. Masya Allah, Pak Sanusi. Bapak, uh, durasinya hanya 3 menit dan temanya menit. adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Bisa dimulai akhirat. dari sekarang. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد ibadallah Bapak-bapak semua umat Islam di seluruh Indonesia khususnya juga kepada seluruh para karyawan staf TVRI dan direktur TVRI yang dimuliakan Allah jamaah kaum muslimin di seluruh Indonesia pertama sekali kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar adakanlah sekelompok di antara kamu dan segolongan di antara kamu harus bangkit untuk mencegah apa yang disebut dengan kemungkaran dan menjalankan kebaikan untuk apa untuk di end time hari yang akhir menghadapi dunia globalisasi. globalisasi. Mengapa? Karena umat Islam itu telah tersurat di dalam Al-Quran sebagaimana tadi diutarakan oleh salah satu pembicara tadi itu wal takum minkum ummatu yad'una al khairi wa ya'muruna bil ma'ruf kemudian juga dilanjutkan faman kana yarju lika rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Andai kata kamu telah berjumpa dengan Allah, maka jangan kamu mendekati dengan syirik itu. Nanti Allah menimpakan bala dan bencana di mana-mana. Ini para nabi Allah dan sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai yang terakhir nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengalami semua keadaan itu baru kita sekarang ini sebagai pewaris daripada Nabi Allah. Maka itu tidak ada ada cara lain adalah bermuhasabah. Selalu mendekatkan diri hanya kepada Allah dan bekerja keras untuk apa? Dunia globalisasi di mana Indonesia ini sebagai sentral daripada pertahanan daripada Asia ini dan menentukan berjalannya daripada peradaban dunia di masa ini. Itu saja kepada para jamaah semua kaum muslimin, tidak ada pilihan lain adalah sekaligus memperkuat daripada ketahanan daripada iman dan takwa menurut di end time yaitu hari akhir hari akhir itu apa menentukan daripada ketakwaan seseorang demikianlah ja'alana Allah wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim aku qawli haza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanusi Kap Lale dari Tangerang ya. Dari Pamulang Banten, ya, <laughs> ya Pamulang. <laughs> Banten, Banten. Dan sudah kurang lebih empat orang peserta yang ikut berpartisipasi dan kita masih menantikan daiyah yang belum tersambung nih Kak Keri kayaknya susah sekali. <laughs> Pagi-pagi begini daiyah ya. masih repot mungkin ya. Oh, urusan oh, dapur, urusan anak. Tapi silakan dai daiyah masih ya. ada iya. kesempatan buat anda. Silakan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478 maka Anda berkesempatan untuk mengikuti lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini hmm. dengan tema kita pagi ini adalah mengutamakan kehidupan, akhirat. Tentu tema yang sebenarnya cukup mudah, hmm. hanya saja tinggal referensinya aja yang perlu kita perkaya. Betul sekali, hmm. karena banyak saingannya ya. kan. Nah, dan nanti kita informasikan juga kalau seandainya pemirsa keluar sebagai pemenang, hmm. jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard karena nanti kita akan tampilkan pada saat grand final untuk bertanding dengan peserta-peserta yang lainnya yang, yang menang juga ya Kak Keri ya. hmm. ya. Subhanallah. Baik, kita masih menantikan partisipasi Anda semuanya di line 5743476 dan 0215743478. Tema kita kali ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat dengan passwordnya adalah Baligo Ani Walau Ayah. Silakan. Mm -hmm. Sepertinya masih susah sekali ya. Iya, berebut soalnya, Put. Oh, iya. Lain teleponnya terbatas di sananya. Iya, silakan. Tampaknya sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya, Pak? Iya. Ad-dunyau masaul akhirah. Balighu anni walau ayah, Bapak. Eh, Bapak, passwordnya dulu balighu anni walau ayah. Ya. Ya, sebutkan balighu anni walau ayah silakan. Balighu anni walau ayah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Abdullah Bustra. Hmm? Di? Abdullah Bustra. Di Sulawesi. Abdul Ya Iya. Iya, iya, Pak Abdullah. Uh, temanya dalam mengutamakan kehidupan akhirat. Waktu ada tiga iya. menit, bisa dimulai ya. dari sekarang, silakan. Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى في كتاب القرير الدنيا متاع الأخرى آخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم arba'u isa kunna ma fika fala falaika ma fataka min ad-dunya hibtul amana wa sidqul hadisi wa husnul khuruqi wa ifatut ta'amati Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena TVRI memberikan kesempatan kita selama tiga menit untuk memberikan wejangan-wejangan mengenai kecintaan akhirat. Dunia adalah tempat memperbaiki untuk kebaikan akhirat. <clears throat> Oleh sebab itu, tanda-tanda orang yang mencintai akhirat ada empat. Pertama, melaksanakan amanah. Yang kedua, ber, berjanji tepat pada waktu. Yang ketiga, akhlaknya baik. Yang ketiga, empat, apabila ada yang mau dilaksanakan sesuatu dimusyawarahkan. Oleh sebab itu saya melihat keadaan sekarang amanah kurang dilaksanakan. Mulai dari bawah sampai atas. Oleh sebab itu, kalau kita mau baik akhiratnya, laksanakanlah amanah dengan baik. La adila liman la lah tidak ada tidak sempurna imannya seseorang atau tidak sempurna agamanya selama orang itu tidak melaksanakan amanah. Ya. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Walau anak dan kura amanu la fatahna 'alaikum barakatin minas tanai. Sama seandainya dia berlaku jujur, tetapi dia tidak berlaku jujur akan seandainya berlaku jujur Allah akan meneluarkan berkah dari tanah dan menurunkan berkah dari langit. Hmm, hmm, hmm. Tapi oleh sebab itu kenapa banyak bencana di Indonesia? Karena banyak kita punya yang tidak melaksanakan amanah, terutama yang memegang amanah. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh yang memegang amanah, laksanakanlah amanah dengan baik supaya masyarakat kita makmur dan sejahtera. Hadirin dan eh, akar pendengar yang saya muliakan. Yang kedua, wasidakul hadisi. Berlaku hadis. Karena yang... Eh, kasih banyak. Mohon iya, Pak Abdullah, sayang sekali. Mm -mm, waktu Anda habis sehingga harus diputus. Iya. <laughs> Ya, silakan di belakangnya Anda bisa bergabung bersama kami di Teledakwah. Untuk menjadi peserta cukup dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Iya, dan kita masih menantikan sekali lagi silakan tema kita pada kali ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Silakan para dai dan juga daya yang ingin ikut mengeksplor hmm. uh, apa namanya kemampuannya, kemampuannya dalam, dalam berdakwah. Hmm. Hmm, hmm. mudah-mudahan nanti bisa memberikan ilmu kepada ya, yang lainnya. Memberi amin. pencerahan juga buat kita semua. Amin amin amin. Dan tentu saja ada Dewan Hakim yang menilai penyampaian Anda, insya Allah di antara Anda pasti akan ada yang jadi pemenang atau penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Betul sekali. Maka Put, kita juga mengingatkan selalu ya nah. bahwasanya kalau sudah keluar sebagai pemenang tadi apa Put menyertakannya? Menyertakan foto kurang postcard Jadi karena kirim, nanti ya? kita akan tampilkan pada saat grand final untuk melihat wajah-wajahnya seperti apa mm -hmm. gitu ya. Dan kita masih menantikan sekali lagi silahkan Bapak atau Ibu di line telepon 57434 0215743478 dan 0215743478. Dan perlu diperhatikan adalah waktu yang kita berikan adalah sebanyak 3 menit, jadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama antara isi dan itunya harus sesuai temanya. dengan temanya. Hmm. Silahkan, apakah sudah ada yang tersambung nih? Iya, kita sangat senang sekali ya Bu ya kalau kesertaan para dai-daiyah ini ternyata uh, bukan hanya memberikan pencerahan, tetapi ternyata ada yang keluar sebagai pemenang, bukan hanya pemenangnya saja yang senang, kita juga ikut senang sebenarnya. Betul sekali. Karena tadi uh, kalau saya tidak salah ada beberapa waktu lalu anak kecil juga yang menang. Nah, iya, ya. ada kita ya. Ahmad ya. Ada, ada Dimyati kalau nggak salah tempo hari juga sudah berkesempatan bahkan menjadi penyampai terbaik. Oh, amin. Alhamdulillah. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Bapak passwordnya? Dari Luani walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Uda di Kalbar. Iya, Bapak bisa kecilkan terlebih dahulu volume televisinya? Iya, ya. Baik. Temanya adalah kehidup, uh, eh, mengutamakan kehidupan akhirat, waktunya 3 menit dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala lahu wa may yudlilhu fala lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Para pemirsa BPRI yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita semua tahu bahwa kehidupan dunia adalah persinggahan sementara yang akan menuju ke tempat yang abadi yaitu akhirat. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah indah dan permainan belaka. Kemudian barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Dan yang lebih penting ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita amalkan adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apakah gunanya ilmu kalau kita ilmu kita tidak membuat kita jauh daripada Allah? Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah, dekat dengan kampung akhirat sebagaimana disabdakan oleh Rasul faman kana arada dunya fa alaihi bil ilmi faman arada al akhirata fa bil ilmi faman aradahuma fa alaihi bil ilmi untuk itulah maka sangatlah penting bagi kita untuk selalu mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada kampung akhirat Kemudian barang siapa yang mengingat kehidupan dunia lawan karena hidup dunia Alim ya Pada siapa yang menginginkan kehidupan eh, berjumpa dengan Allah Maka dia beriman dan beramal soleh Inilah kunci untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inna khairat dunia Eh ya uh, eh, barang siapa yang menginginkan uh, demikianlah ya para pemirsa yang dapat saya sampaikan kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Huda ya. Dari Kalbar. Kalimantan Barat. Ya. Bagus sekali. Penyampaiannya memberikan semangat buat kita semua untuk terus meningkatkan amal-amal saleh kita Amin. tentu saja untuk negeri negeri akhirat. Amin. Iya. Kita masih menantikan Anda di belakangnya masih ada cukup waktu. Silahkan mendayal di line telepon 5743476 atau 02157 02117434478. Jangan lupa jika sudah tersambung nanti passwordnya adalah Beliru anni walau ayah. Silakan Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Banten dan sekitarnya juga sudah. Mungkin yang di Sumatera, yang di Bali, yang di Timur Timur Balakari, sorry, uh, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Tampaknya sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Balihu anni walau ayah. Iya. walaupun satu ayat. Iya, dari siapa di mana? Pak Mustafa dari Subang. Iya, silakan Pak. Temanya adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Waktu ada 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal mu'minin ورحمة وعتم به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإن قادنا وسلق الطريق الهداية وأخرجنا من الظلمات إلى نور التوحيد والخرية أما بعد فيا إخوان الكرام Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin pendengar TPRI yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Sehingga di pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan Balihu Anni Walau Ayah yang ditayangkan oleh TPRI. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tulhikum amwalukum awlatukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wallahu alam bil murad. Yang artinya kurang lebih demikian. Wahai manusia, Jangan kau lalaikan mencintai Allah melebihi mencintai kepada harta dan anak-anaknya. Apabila kita berbuat demikian, maka kita tergolong orang yang rugi. Ruginya seorang pedagang, seorang pedagang atau seorang petani, itu bisa ditempuh satu, dua, tiga tahun. Tapi kalau so ruginya seorang muslim di hadapan Allah, Masya Allah, ini tidak bisa di ganti rugi dengan dunia sekalipun. Karena apa? Ayat itu masih berterus dan berlangsung dengan bahasanya Laula akhartani ila ajalin qarib sadaqo akum minas solihin. Dan manusia pada saat itu akan menyesali dan minta kepada Allah, ya Allah balikkanlah aku hidup di dunia sebentar saja. Kita akan menjadi orang yang baik dan orang yang soleh. Padahal kata Allah, hidupmu di kursi yang empuk itu selama 2-30 tahun, ketika sudah cekik-cekik, itu minta kembalikan kepada Allah. Kata malaikat, gombal kau. Selama itu kamu tidak mengenal akhirat. Yang dikenal semuanya, tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa. Dari Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Kita terima lagi nih Kak Kiria. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Password eh, passwordnya? Bali ulangi orang ayah. kalau iya, volume televisinya bisa dikejarkan terlebih dahulu, Pak. Iya, iya, terima kasih. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? dengan Pak Sarwidi di Palembang. Dari Palembang. Baik, temanya adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Waktunya dimulai dari sekarang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tema kita pada malam pagi ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat di dalam surat di dalam surat Ibrahim itu dikatakan lain sakartum aji dan aku malain kapartum ina aja bila lasadid. Apabila kita selaku hamba Allah bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang sudah ada pada kita itu. Tapi apabila kita kufur, tunggu kata Allah, siksa dari Allah akan menunggu kita di akhirat. Oleh karena itu eh, juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 60 sampai 65 itu dikatakan harta, kedudukan, pangkat, jabatan, keturunan hanyalah kesenangan duniawi. Bila tidak disyukuri dan dijadikan pendekat pada Allah, niscaya akan merugi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kepada kita semua, mari kita jadikan umur yang diberikan Allah sebagai modal untuk mencari kehidupan di akhirat. Kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridho Allah dan menuju surga jannah tunai. Kita umpamakan kita hidup di dunia ini. Kita pergi ke pasar. Apabila kita membawa oleh-oleh dari pasar untuk ke rumah, kita akan senang sekali. Tetapi apabila kita tidak membawa oleh-oleh, sedangkan modal atau uang yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan senang pulang. Karena kita tidak ada oleh-oleh untuk sampai ke rumah. Oleh karena itu, eh, gunakan kesempatan kehidupan di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya di akhirat. Karena kehidupan 100 tahun di dunia ini hanya satu detik kehidupan di akhirat. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, kepada pejabat, kepada semua yang ada fasilitas diberikan oleh Allah, gunakanlah sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat dan kemajuan Islam. Kita sangat merugi apabila kita tidak menggunakan semua fasilitas yang ada pada diri kita. Kepada pemimpin, jangan bangga menjadi pemimpin, karena pemimpin itu adalah beban di dunia dan penyesalan menghadap Allah di akhirat nanti. Demikianlah Eh, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmidi dari Palembang, Sumatera. Selatan. Sudah ada yang tersambung ya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih yang di timur-timur nih <laughs> masih kita nantikan. <laughs> Silakan masih ada waktu yang cukup untuk Anda bergabung bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 5743478. Tema kita tadi apa? Mengutamakan kehidupan akhirat. Ada yang iya. tersambung kita coba sapa. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Dari Ibu Ani Walau Ayah. Iya, dari Ibu siapa Ibu? Kasmiati. Hmm, di mana? Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Iya, silakan Ibu. Waktu Anda 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Dewan Hakim yang terhormat, serta para pemirsa televisi Republik Indonesia yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak suatu ceramah agama yang berjudul Mengutamakan Hari Akhirat. Sekali lagi saya ulangi, yaitu mengutamakan Hari Akhirat. Kehidupan yang sementara kita rasakan sekarang ini adalah kehidupan duniawi dan tentunya kita tahu bahwa sifatnya hanyalah sementara. Kehidupan duniawi ini adalah hanyalah kehidupan bayangan belaka. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون yang artinya dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan dunia dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maksud daripada ayat tersebut, hal-hal apa saja yang berhubungan di dunia ini seperti pangkat, kekayaan, keturunan dan sebagainya itu hanyalah belaka. Sementara kehidupan dunia ini yang kekayaan berupa pangkat itu tersebut tidak akan dipergunakan untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat karena itu di akhirat telah akan diseret ke dalam neraka naudzubillah min dalam ayat tersebut uh, kita berkaitan dengan ayat selanjutnya wa bataghi fima ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka dunya dan carilah apa yang telah dia perahkan Allah kepadamu kebahagiaan seperti apa. Baik, Dan... Bu Kasmiati, terima kasih banyak. Mohon maaf kami harus putus karena mm -hmm. sudah habis ya, Kak. Iya. Masih iya. ada waktu barangkali untuk yang di belakangnya. Silahkan, Silahkan. waktu semakin bergerak terus. Assalamualaikum. Silahkan Passwordnya Bapak? Ya. Bagus. Dari siapa di mana? dari Bapak Habibie Panggul, Bojonegoro Serang, Banten. Oke. Okay. Uh, eh, waktu Anda tiga menit, Pak. Silahkan bisa dimulai dari sekarang, dimaksimalisasikan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi أجمعين ولا حول ولا قوة Billahi بالله aliyyil azim amma ta'am Hari ini kita berjumpa kembali. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kelumit uh, eh, risalah tentang tema keutamaan hari akhirat. Apakah artinya hari akhirat itu. Hari akhirat itu pasti datang dan pasti menjumpai kita. Akan tetapi kapan datangnya hari akhir itu hanyalah Allah yang maha mengetahui. Persoalannya datang hari kiamat adalah suatu persoalan yang maha hebat yang tidak bisa dirumuskan atau disamakan dari kalangan para cerdik cendekiawan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat memastikan eh, baik dari kalangan makhluk apapun, apakah itu yang namanya nabi atau rasul, apakah itu namanya malaikat yang selalu patuh kepada perintah Tuhan dan dekat kepadanya, semuanya tidak ada yang mengetahuinya kapan datangnya hari akhir yang memisahkan antara sang anak dengan orang tuanya hari yang menggulung bumi dan langit hanya datang Allah persoalan datangnya hari kiamat itu dalam hal ini Allah Ta'ala telah menyebutkan Inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaifa wa ya'lamu ma fil arham Sungguhnya di sisi Allah itu adalah ilmunya untuk mengetahui saat tibanya hari kiamat Allah pula yang menurunkan hujan dan yang maha mengetahui apa yang ada dalam rahim itu oleh karena itu, para hadirin semuanya tanah air bahwa sekarang kita masih punya umur. Oleh karena itu umur kita gunakan untuk mengingat selalu kepada akhir kita, yaitu akan kembali kepada alam akhir yang mana alam akhir itu adalah alam untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah kalau kita mendapatkan buku atau catatan yang <clears throat> menerima di tangan kanan, maka alhamdulillah kita akan menuju ke pintu surga. Tapi sebaliknya kalau kita pada waktu menerima catatan dari tangan kiri, inilah yang dikhawatirkan oleh kita. Dari sekarang, jangan sampai terjadi kita menerima buku atau catatan dari tangan kiri. Karena itu tergantung di dunianya. Kita adalah sebagai eh, Allah apa makhluk yang beribadah kepada Allah sehingga kita harus sungguh-sungguh untuk uh, menuju ke alam akhir itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hatibi dari Serang, Banten dan beliau ternyata adalah peserta terakhir, Put. Iya, untuk kali ini ya. Mm -hmm. Dan baiklah pemirsa, kita akan segera mendengarkan evaluasi dari Dewan Hakim mengenai ulasan para peserta semuanya ya. Mm -hmm. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Abdul Hakim Fauzi kami persilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'dah Pemirsa Televisi Republik Indonesia, dimanapun Anda berada Pada dasarnya penyampaian yang telah kita dengarkan bersama Baik itu dari da'i ataupun da'iyah atau mubalik roh tadi merupakan siraman yang amat berharga bagi kita terutama di hari pagi yang berbahagia ini. Namun tidak ada salahnya kalau di sini kami sedikit memberi tambahan bahwa tema kita pagi ini adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi bukan hari akhirat ya, tetapi kehidupan akhirat. Di antara hari dengan kehidupan itu berbeda karena kehidupan itu artinya sesuatu yang baru nanti di sana. Adapun hari itu hari yang berlaku, tapi kehidupan itu adalah merupakan alam yang akan kita tempuh bersama-sama nanti di sana. Apakah kita akan menjadi orang yang baik di sana ataupun sebaliknya menjadi orang-orang yang celaka? Saudaraku pemirsa televisi Republik Indonesia, bahwa kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengarah kepada topik bahasan kita ini banyak ayat sebenarnya. Namun mari kita perhatikan satu cuplikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al A'la di mana Allah Subhanahu wa taala memperbandingkan antara dua kehidupan sebenarnya. Kalau kita lihat mengutamakan berarti ada sesuatu yang tidak diutamakan. Maka kalau diutamakan itu akhirat, maka yang tidak diutamakan kehidupan hari ini. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim menjelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun akhirat itu lebih baik serta lebih kekal. Kita kembalikan makna ini kepada zahiriah alam dunia, maka dapat disimpulkan adapun dunia tidak lebih baik dari akhirat serta tidak abadi. Maka keabadian akhirat ini tidak bertepi kalau sekiranya akhirat itu menjadi alam akhir bagi kita semua dan kita menjadi penduduk surga, maka di sana itu menjadi kehidupan yang selama-lamanya menyenangkan. Al-Qur'an menyifatkan khalidina fiha abada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewakafkan dan mewafatkan kita dalam kebaikan untuk dunia dan akhirat. <clears throat> Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak dan Ustaz Abdul Latif Fauzi ya. Iya, jangan lupa. Sekali. <laughs> Baik, uh, pemirsa, sekarang kita akan umumkan siapakah pemenang untuk kesempatan pertama kali <clears throat> ini dan pemenangnya jatuh kepada Ibu Kasmiati dari Sulawesi Selatan dengan jumlah jumlah nilai 179. Barakallah selamat kepada Ibu dan jangan jangan lupa untuk menyertakan foto koran poskan bisa dikirimkan ke TVRI pastinya. Iya, dan dengan demikian <clears throat> usai sudah kebersamaan ya. kita dalam kesempatan kali ini. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.